Afan saat yang membuat kami bingung adalah ketika sebagian ulama mentahdir seseorang tapi kami dapati tidak mentahdir atau bahkan merekomendasi ditahdir kepada Yayasan Ihya Turat contoh lain dai-dai raja sebagian mentahdir tapi sebagian ulama justru datang kepada mereka bagaimana sikap kami terhadap keadaan seperti ini apakah ini masuk dalam masalah khilafiyah yang kita bisa memihak kepada salah satu pendapat. Ayo billah. Hanya dengan permasalahan al-jarh wa ta'dil dan perselisihan yang terjadi di kalangan para ulama. Yang pertama, yang pertama yang perlu kita tahu bahwa al-jarah wa ta'dil atau di kalangan para ulama dalam menyikapi seseorang ini kaitannya dengan permasalahan berita yang sampai kepada mereka info-info yang sampai kepada mereka. Dan ini adalah merupakan hal yang ma'ruf. Telah terjadi di kalangan para ulama terdahulu. Jangan sekali-kali menyamakan ilmu jarak ta'dil ini dengan ilmu fikih. Para ulama berselisih apakah kita bersedekap atau tidak bersedekap ketika bangkit dari misalnya ada yang bersedekap ada yang tidak bersedekap ini memang kembali kepada masalah istihad jadi perselisihan yang terjadi di kalangan para ulama bagian dari adiyah masalah istihad namun berbeda dalam hal masih seseorang itu tidak ada kaitan dengan masalah istihad atau masalah taklid ini letak kekeliruan sebahagian ikhwan dalam menilai perkara ini. Mereka menyangka bahwa perselisihan ada yang menjarah, ada yang tidak menjarah, itu seperti masalah fikih. Sehingga seorang bisa memilih yang mana saja. Ya kan? Jangan memaksakan diri. Padahal para ulama menjelaskan hal ini. ya uh, Ibn Qayyim rahimahullah taala dalam A'lam Muhammad Al-Amir al sanani dalam Irsyad Al-Nuqad Al-Syaukani dalam Fathul Qadir Syekh Muqbil dalam Al-Muqtarah dan yang lain dalam banyak penjelasannya bahwa kesalahan al-jar wa ta'dil itu kaitan dengan khabar. Khabar ya, Ada yang benar, ada yang salah. Seperti contoh misal contoh misal terjadinya perselisihan di kalangan sebagian para sahabat. Apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kencing berdiri? Sebagian sahabat mendustakan berdasarkan berita yang sampai kepada mereka mereka tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri seperti Aisyah sehingga beliau mengatakan siapa yang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kencing berdiri maka dia berdusta para sahabat yang lain seperti Hudzaifah bin Yaman menukil dalam salah satu perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah alaihi salatu kencing berdiri. Nah, dalam kondisi seperti ini terjadi perselisihan antara mubid dan nafi, antara yang menetapkan dan yang menafikan. Ya. Apakah kita mengatakan sudah terserah kamu panggil ngambil yang mana saja terserah. Ngambil perkataan Aisyah silahkan. Tidak benar kan? Dia benar. Kita mengatakan Hudzaifah mengetahui apa yang tidak diketahui oleh Aisyah. Hah? Sehingga dalam hal ini yang memiliki ilmu tentang hal tersebut didahulukan daripada yang tidak memiliki ilmu tentangnya. Bisa dipahami? Ya. Aisyah keliru. Radhiyallahu Nah, berdasarkan berita yang sampai kepada beliau. Tidak dicela Aisyah radhiyallahu taala karena memang beliau memberitakan apa yang beliau ketahui. Berita tentang pernikahan Rasul sallallahu dengan Maimunah bintul Harith. Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahinya dalam keadaan Maimunah sedang berihram atau dalam keadaan halal. Ibnu Abbas sempat menukil bahwa Rasulullah SAW menikahi Maimunah sementara Maimunah sedang apa sementara Rasulullah sedang SAW sedang berihram. Wahwa muhrim. Sementara Maimunah memberitakan tentang dirinya bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi dalam keadaan Rasulullah tidak sedang berihram tapi dalam kondisi halal dan dikuat yang menjadi utusan ketika itu Abu Rafi' juga menyebutkan bahwa Nabi menikahi Maimunah dalam keadaan halal bukan sedang berihram ini kaitannya dengan berita yang sampai kepadanya tidak dikatakan ya terserah kamu mau memilih pendapat Abbas. Ini bukan masalah pendapat, masalah penukilan. Paham tuh? cari paham ya? Nah, begitu juga masalah jarh tadi. Apabila ada seorang perawi, apabila ada seorang perawi, apabila ada seorang perawi, Al-Imam Ahmad rahimahullah mengatakan fulan thiqah si percaya kita terima nih terima bahaya kalau tidak terima ini sangat berkaitan erat dengan hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menerima berita dari seorang perawi ini bisa-bisa menolak sekian banyak hadis Rasulullah bahkan menolak firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan ya amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu Wahai iman, apabila datang kepada kalian seorang yang fasik membawa berita, maka teliti. Kata para ulama, mafhum dari ayat ini, ya, kalau ayat ini mengatakan orang fasik membawa berita, maka teliti. Berarti apa? Yang difahami, kalau orang itu terpercaya membawa berita, maka terima. Meskipun tidak diteliti al-aslu fi qabuli al-aslu fi khabar thiqatil qabul asal hukum berita yang datang dari seorang yang terpercaya adalah diterima. Nah sekarang ketika terjadi pertentangan membawa berita si fulan thiqah ada lagi yang membawa berita sebaliknya Tadi percontohan tentang seorang perawi hikam. Sekarang sebaliknya. Al-Imam Ahmad berkata tentang seorang perawi, misalnya, Fulan wa'if. Orang ini lemah. Atau si Fulan ini pendusta. Atau si Fulan ahlul bid'ah. Juga demikian, asal hukum beritanya diterima. Asal hukum beritanya diterima. Namun ter, ketika terjadi khilaf Ketika terjadi khilaf, ada yang menfiqahkan, ada yang mencerca. Ada yang menjarah, mencerca, ada yang tidak mencerca. Bagaimana sikap kita? Kembalikan kepada kaidah ta'dil yang disebutkan oleh para ulama. Ya. Dan di antara kaidah yang mereka sebutkan apabila jarah yang disebutkan para ulama adalah jarah mufassar yang terkait dengan bukti dan hujjah maka itu diterima meskipun yang merekomendasi lebih banyak daripada yang menjarahnya. Ya. Ini kaidah secara umum meskipun ada rincian yang lainnya. Namun ini kaidah secara umum bahwa jarah yang disertai dengan bukti dan penjelasan itu lebih didahulukan. Nah, nah sekarang kepada ya Ihya uturah yang sesungguhnya bagi seorang mengerti tentang ihya Torah tidak tersamarkan lagi tapi saja ada yang berusaha mengaburkan yang tadinya sudah terang jadi kabur lagi yang sudah cerah berembun lagi ya. datang ke Jakarta bumi banyak embunnya <laughs> akhirnya jadi tersamarkan lagi bingung lagi padahal dari dulu yang dibahas sudah sekian banyak penjelasan para ulama tentang ihya turandul khalik, tentang gerakan-gerakan ihya turad yang memecah belah salafiyun ahlus sunnah di berbagai apa itu tidak cukup? Hmm. Ulangi lagi, diulang-ulangi lagi. Penyimpangan ihya turad. Nah, ini disebabkan karena munculnya model orang-orang ini berusaha mengaburkan. Sudah kamu jangan berbicara ihya turad itu nggak ditanya di alam kubur katanya Ja'far Saleh kepada Syekh Ubay Hafidahullah ketika beliau ziarah mengisi daurah tentang ucapan ini bagaimana pendapat Syekh bahwa gak perlu kita banyak berbicara tentang khilafah hizbiyah karena itu tidak ditanya di alam kubur Kata beliau ini orang pernyataan ini tidak akan keluar kecuali dari ahlul hawa. Orang mengikut, mengikuti hawa nafsunya. Tidak ada lain. Aneh. Ya. Pernyataan yang seperti ini tidak dikenal di zaman para ulama ussalam. Ya. Dan pernyataan yang seperti ini seakan-akan menganggap kesalahan-kesalahan itu ringan. Tidak perlu, nggak ditanya di alam kubur Iya kan? Akhirnya di, dianggap bahwa penyimpangan itu adalah sesuatu yang yang biasa-biasa saja. Yang penting tauhid, tauhid, tauhid. Ya. Bukankah itu bagian dari penyempurnaan tauhid? Tidak akan sempurna dia berlepas diri dari segala macam penyimpangan, dirikan kekufuran, kebid'ahan, hizbiyah, hawa nafsu, Jadi iya, ya, demikian pula penyimpangan-penyimpangan yang dari dari, dari raja yang sesungguhnya mereka mengumpulkan orang-orang yang sesat dari Abul Hasannya para pengikut Abul Hasan, para pengikut Ali Hasan, Quthi ngumpul semua di situ. Ngumpul, gaduh-gaduh. Campur aduk. Ya. Maka lahirlah orang-orang yang semacam ini. Muncul di firanda yang men Ahli sunnah yang menuduh Syekh Rabi berpemikiran khawarij. Ya subhanallah. Ya. Yang guru dia sendiri. Mungkin orang-orang yang pernah datang ke tempat dia pun dari kalangan Hizbiyun. Saya belum pernah mendengar kalau dia mengucapkan perkataan seperti itu kepada Syekh Rabi. Saya belum tahu ya. Nah, tolong diberitahu siapa itu apalagi dari ulama sunnah lalu membuat lakop-lakop gelar-gelar buruk jamaah tutir ya. ma'asyar al-ikhwa rahimahullah selama tahzir dibangun di atas ilmu hujjah bayinat maka wajib bagi seorang untuk ber nah saya kira ini ma'asyar al-ikhwa rahimahullah ini mendekati zuhur. Bagaimana cara mendakwahi seorang yang gemar berkumpul dengan jamaah tabligh dan dia ini seduduk dengan JT? Mohon nasihatnya. Barakallahu fikum. Orang yang mengikuti jamaah tabligh itu macam-macam ada yang muani, ada yang ngeyel. Kalau dikasih tahu dinasihati itu lewat begitu aja. Lewat begitu saja. Ketika disebut ah ini penyimpangan, jawabannya masya Allah, masya Allah. Hah? Masya Allah, masya Allah. Lewat begitu saja, nggak diperhatikan. Nah, maka orang yang seperti ini tinggalkan. Namun di antara mereka ada yang benar-benar ingin mencari cuma salah jalan. Ah, orang seperti ini masih ada harapan dudukan, ada kesempatan duduk, nasihati dia. Duduk itu untuk nasihati dia. Bukan duduk untuk ngumpul-ngumpul dalam acara mereka dengan alasan mau menasihati enggak benar yang seperti ini ikut dalam bid'ahnya, ikut dalam majelis-majelisnya, lalu tujuannya menasihati, tidak benar. Kamu yang akan terseret. Karena prinsip-prinsip zaman tablik itu prinsip baku yang sudah tidak pernah berubah, tidak pernah berubah. Ya. Kamu kalau 20 tahun yang lalu pernah ikut tablik, sekarang kamu ikut lagi, lihat sama. Ilmu tidak bertambah, itu aja yang diulang-ulang, itu aja yang diulang-ulang. Nah, empat prinsip yang banyak, empat prinsip yang dikurangi, empat hal yang tidak boleh disentuh sama sekali. Belajar enam prinsip, semuanya di atas kaidah-kaidah Muhammad Ilyas al Nah, sampai pernah ada beberapa orang ya, itu istilahnya jauhlah, keliling itu untuk manggil orang karena memang itu itu aja penjelasannya itu itu saja. Orang ini ketika datangi dia mau seperti yang kemarin Pak ya, ya sudah ya. <laughs> seperti yang kemarin <laughs> saya sudah tahu. <laughs> Karena nggak ada perubahan. Ya. Didikte oleh atasan-atasannya. Kalau mau berada di tengah-tengah mereka mengatakan hati-hati ini bid'ah tinggalkan, bakal tidak ada sama sekali. Diusir kamu dari mereka. Kenapa? Di antara prinsip jamaah tabligh yang tidak boleh disentuh sama sekali, tidak boleh membicarakan masalah. Ya. Dan masalah khilafiyah ini ya. ya. Gak boleh kamu bahas Oh orang yang datang ke kuburan melakukan perbuatan syirik Berdoa dan selain Allah Tidak akan boleh seorang itu membahasnya Gak boleh yang dibahas eh, masalah hati aja, pikir perbanyak pikir ini, perbanyak pikir itu. Nah, itu yang mereka amalkan. Tidak ingin membahas tentang amar ma'ruf nahi mungkar sama sekali. Tidak membahas tentang sunnah Rasul. Jadi kesimpulannya apabila yang dimaksud untuk menasihati bukan dalam acara mereka dan orang ini bisa dinasihati masih memungkinkan nasihat. Tapi kalau terlihat dia ngeyel, dia dia e, menampakkan sikap menentangnya, kamu sudah menyampaikan, maka sudah selesai tanggung jawab, Tinggal dia mendapatkan hidayah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira sampai di sini insyaallah. Pak ada? Hah? Eh, lanjut sedikit insyaallah. Ba'da zuhur. Ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته